Setinggi apapun ilmunya seseorang Apabila dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala Dia adalah minal jahilin Dia termasuk diantara orang-orang yang bodoh Sehingga kata Ibn Mas'ud Wa kafa bi khasyatillahi ilman Cukuplah Seseorang dengan rasa takutnya itu dia dikatakan berilmu. Artinya ilmu itu mesti melahirkan rasa takut. Wakafa bil ikhtirari jalan. Dan cukuplah orang mereka tertipu sehingga dia bermaksiat kepada Allah taala adalah orang yang bodoh. Sehingga standar ilmu dan kebodohan berkaitan dengan sejauh mana tertanamnya rasa takut dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mempelajari asma Allah al-husna sekalian bagaimana semakin menumbuhkan rasa harap kita yang kuat kepada Allah taala sampai pada tingkat kehidupan kita bagaimana totalitas rasa harapnya kita kepada Allah Ta'ala. Karena semakin hati kita berharap kepada makhluk, itu akan semakin membuat gelisah. Akan semakin membuat jiwa kita gelisah. Dan semakin kuat hati kita dalam berharap kepada Allah maka akan membuat jiwa kita kuat, tegar, teguh. Ini adalah hati yang senantiasa bersandar kepada Allah Ta'ala. Demikian juga, Bapak sekalian, mempelajari Asma Allah Al-Husna, itu mesti atau yang terpenting dari itu adalah melahirkan akhlak karimah. Karena Allah SWT disembah dengan kandungan yang ada dalam asma Allah Al-Husna dan Allah mencintai akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana Allah adalah zat yang maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah dan Allah mencintai keindahan ini akhlak-akhlak yang indah akhlak-akhlak yang baik sehingga orang yang mereka belajar asmaullah al-husna mesti semakin memperbaiki hubungan dia dengan Allah dan semakin memperindah hubungan dia dengan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akidahnya semakin kuat, semakin mantap. Dia semakin mengakar, ibaratnya akar semakin ngoyok, semakin kokoh. Dan hubungan dia dengan para hamba Allah semakin baik. Ini adalah secara ringkas apa yang mesti tumbuh dari hati kita saat kita mempelajari asma Allah, nama-nama Allah SWT yang maha indah. Kita insya Allah masuk pada pembahasan nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Ini zat yang maha mampu, maha kuasa. Kuasa untuk apapun dan mampu untuk melakukan apapun. Yang bersih dari segala kekurangan, aib, cacat. Mari kita lihat perkataan Syekh Abdul Razak rahimallahu taala, hafizallahu taala. Beliau mengatakan Wa jami'u hadhil asma waradat fil Qur'an wa aktsaruha wurudan al-qadir thummal qadir thummal muqadir Semua nama-nama Allah ini ada dalam Al-Qur'an. Yang terbanyaknya adalah Al-Qadir. Kemudian baru Al-Qadir, baru Al-Muqtadir. Tiga-tiganya memiliki makna yang sama. Yang banyak tersebutkan adalah Al-Qadir, kemudian Al-Qadir, baru Al-Muqadir. Di antara ayat yang memuat nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir sekalian seperti di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 284 Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu zat yang maha mampu. Innahu kana aliman qadira. Dalam surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 44, Allah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu aliman, zat yang maha mengetahui. Allah semua yang ada ini tersusun terjadi dengan ilmu Allah Ta'ala dan tidak ada yang di luar jangkauan ilmu Allah Ta'ala Gak ada kejadian yang di luar ilmu Allah Ta'ala Qadiran dan Allah mampu Allah tahu segala-galanya Dan Allah mampu untuk mewujudkan segala-galanya Kemampuan Allah didasarkan dengan ilmu. Dan ilmu Allah, Allah semuanya mampu untuk mewujudkannya. Sehingga tidak ada yang lemah untuk mewujudkannya. Adapun kita kadang ah, tahu tapi nggak mampu mewujudkannya. Kadang mampu mewujudkannya tapi tidak bisa menjelaskan pengetahuan dengan detail. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum. Katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mampu untuk mendatangkan azab dari atas kalian. Air hujan yang bisa membuat manusia binasa kemudian suara guntur, petir yang bisa membuat manusia juga binasa atau Allah datangkan angin yang memperandakan manusia dan semua yang datang dari atas au arjulikum atau adab yang datang dari bawah dari bawah kaki kita gempa Cemblong Cemblong kertas Senas kemblung Cemblong Yaitu Ambrol Atau Yaitu amblek Jadi ambles Atau Bahkan Muncul dari bawah kita Atau muncul Dari bawah kita Muncrat Au yalbisu syi'an Yadhiku yudhiku ba'dukum ba'dukum ba'sa ba'din Atau Allah kuasa mendatangkan suatu kelompok Yang kelompok ini dengan bengis Membinasakan Yaitu Sebagian Terhadap yang lainnya Allah datangkan manusia atau sekelompok orang Kayak Tartar memanya membantai jutaan manusia. Atau datangnya musuh yang cuma membantai ribuan jutaan manusia. Ini semuanya bagian pada adab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan terjadi kecuali pasti dengan sebab-sebab penyimpangan yang dilakukan oleh manusia baik kafir maupun muslim. Setiap jadi masyarakat muslim atau kerajaan Islam atau kekhilafahan atau kekuasaan ketika hancur dikuasai yang lainnya pasti mereka memiliki sebab-sebab kerapuhan disebabkan karena penyimpangan dan kemaksiatan mereka. Wa jami'uha tadulu ala subutil qudrah sifatun lillah. Ayat di atas semuanya menunjukkan tentang sifat Allah al-qudrah. Wa annahu subhanahu kamil qudrah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki kemampuan yang sempurna. Tidak ada cacat dan kekurangannya. Fabi bi qudratihi aujadal maujudat dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan semua yang ada menciptakan kita menciptakan langit menciptakan bumi menciptakan lautan dengan isinya menciptakan semua ya ini benda-benda antariksa alam semesta semuanya adalah ciptaan Allah dan menunjukkan itu adalah qudratullah, yakni kekuasaan Allah taala. Adapun manusia maka sangat amat lemah. Bahkan di antara kelemahan manusia Allah tantang wahai orang-orang yang sombong Allah tantang untuk menciptakan dubaban lalat. Silakan ciptakan lalat makhluk yang dianggap hina atau bahkan baudah yang lebih kecil lagi jingklong silakan ciptakan jingklong kalau membuat obat nyamuknya bisa tapi membuat nyamuknya nggak bisa manusia tidak akan bisa membuat nyamuk nyamuk-nyamuan bisa nyamuk-nyamuan tapi nyamuk beneran nggak bisa menunjukkan manusia sangat lemah. Ini sesungguhnya manusia tidak menciptakan, tidak bisa menciptakan sama sekali. Wa bi qudratihi dabbaraha dan dengan kemampuan Allah Allah mengurus alam semesta ini. Semua alam semesta dalam pengurusan Allah Subhanahu wa taala. wa al-muhsin bi ihsanihi ah, sawaha wa dan dengan kemampuan Allah taala pula Allah menyempurnakan ciptaannya mengokohkan ciptaannya sehingga betul-betul mantap, sempurna, mantap, rapi. Wa yuhyi wa yumit. Dan dengan kekuasaan Allah pula Allah menghidupkan dan mematikan. Ketika Nabiullah Ibrahim dialog dengan Namrud dan Ibrahim mengatakan Rabbi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Panggil dua orang, satu dipenggal, satu dibiarkan. Ini saya menghidupkan, saya mematikan. Tentu ini hanya sekedar cari-cari alasan atau bukti yang tidak real diketawain orang. Maka kata Ibrahim, Rabku yang telah menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Sekarang kalau kamu betul-betul kuasa, tapi kan dari barat, tenggelamkan di timur. Fabuhitalladhi kafar, maka orang kafirin pun diam bungkam seribu bahasa. Wa yab'atsul ibada lil jaza. Wa yab'atsul ibada lil jaza. Dan Allah akan membangkitkan para hamba untuk mendapatkan balasan-balasan yang berbuat baik dibalas kebaikan. Yang berbuat jelek dibalas kejelekan. Wa yujazil muhsin bi ihsanihi wal musi bi ihsa bi isaatihi. Alladhi idza arada syai'an qala lahu kun. Allah akan membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikannya dan balasan Allah terhadap kebaikan berlipat-lipat Allah lipatkan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini termasuk di antara kemurahan Allah, kemamuran Allah, karunia Allah Ta'ala kepada para hamba. Dan ini menunjukkan Allah asyakur dan telah kita lewati pemasanya. Sekecil apapun perbuatan hamba akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Maka jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan kejeleka, keburukan, ah, kebaikan walaupun dianggap kecil. Yang Nabi katakan la taqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan kebaikan yang Anda anggap ringan, kecil. Terkadang kebaikan yang kita anggap kecil dikembangkan oleh Allah menjadi satu gunung, satu korma kita anggap remeh kecil ternyata dikembangkan Allah di satu gunung. Ada perkataan yang kita anggap ringan ternyata bisa memasukkan kita ke surga. Demikian pula berkaitan dengan keburukan-keburukan. Jangan sampai kita meremehkan keburukan. Iyakum wa muhaqqita wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhkan oleh kalian dosa-dosa yang Anda anggap remeh, kecil. Karena kecilnya perbuatan yang menyimpang, terkadang tidak disadari, ternyata akibatnya bisa meluncurkan dia ke lembah jahanam. Boleh jadi ucapannya nyacul, dicul satu kalimat, tapi satu kalimat ini bisa kata Nabi menyeret dia ke lembah jahanam membuat dia terperosok ke lembah Jahannam. Sehingga keburukan sekecil apapun jangan diremehkan. Demikian pula kebaikan sekecil apapun pula jangan diremehkan. Yang ada kita adalah bagaimana fi'lul ma'murat melaksanakan kebaikan yang diperintahkan Allah taala dan tarkul mahdhurat dan meninggalkan keburukan apa yang dilarang oleh Allah taala. Dan Allah adalah zat yang apabila mengendaki sesuatu Allah tinggal mengatakan kun jadilah fayakun maka jadilah. Ini termasuk antara kemampuan atau kudanya Allah taala. Wa bi qudratihi yuqallibul quluba wa yusarrifuha ala ma yasha'u wa yurid. Dan di antara kemampuan Allah taala Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia Tadinya sangat mencintai, tahu-tahu sangat membenci. Demikian pula sebaliknya. Sehingga Rasulullah SAW diantara sering doa yang beliau ucapkan, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Waidat yang memulak balikan hati, kokohkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Sehingga terus mantap dan sabat, teguh, kokoh di atas agama Allah Ta'ala. Allah pula yang telah memalingkan hati manusia sesuai dengan apa yang Allah kendaki. Wa yahdi may wa yudil may Allah memberikan hidayah orang Allah kendaki dan menyesatkan orang Allah kendaki dengan ilmu Allah Ta'ala. Wa yaj'alul mu'mina mu'minan wal kafira kafiran wal barra barran wal fajra fajiran. Dan Allah pula yang menjadikan orang itu dia beriman atau kafir atau dia berbuat baik atau fajir. Allah semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walikamali qudratihi termasuk di antara kesempurnaan kekuasaan Allah taala la yuhitu ahadun bi syai'in min ilmi illa bima syaa ayu alimahu yahu. Tidak ada seorang pun yang bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga menunjukkan bagaimana Allah zat yang Maha mampu yang kemampuannya ada dalam segala perkara manusia dengan ilmunya tidak akan bisa meliputi sedikit pun daripada kemuliaan dari ilmu Allah taala kecuali apa yang Allah ajarkan kepada manusia dalam kadar yang sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi ila qalilan. Dan tidaklah Allah memberikan ilmu kepada manusia kecuali sangat sedikit. Manusia kelihatan setinggi apapun ilmunya dan seluas apapun ilmunya, maka ilmu manusia itu adalah qalilan sangat sedikit. Seandainya dia menyadari betul-betul tentang kondisi dirinya. Maka kata para ulama, ilmu itu tingkatannya yaitu dia kalau baru masuk ke wilayah ilmu tingkatan pertama dia sombong. Seakan-akan dia yaitu jagoan sehingga seakan-akan serba merantasi segala-galanya. Tingkatan di atasnya dia menyadari ternyata betapa ini sedikitnya ilmu yang dia miliki. Dan semakin tinggi lagi dia semakin menyadari seakan-akan dia tidak punya ilmu sama sekali. Karena melihat luasnya pembahasan luasnya ilmu yang mesti dipelajari. Orang belajar dokter umum anestesi. Nanti spesialis lagi anestesi bagian apa? Lalu sub lagi sub ada sub-subnya lagi semakin sempit lagi. Sehingga semakin mengerucut semakin sangat sempit yang menunjukkan bahwa manusia sangat sedikit ilmunya. Sangat sedikit ilmunya. Gak ada orang spesialis, super spesialis dalam semua masalah. Manusia memiliki keterbatasan yang sangat terbatas. Kemudian Walikamali kudratihim. Di antara kesempurnaan kemakuasaan Allah adalah khalqus samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sitati ayamin wa ma massahu min lughub. Di antara kesempurnaan kekuasaan Allah adalah penciptaan langit-langit, penciptaan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari dan sama sekali Allah tidak ditimpa oleh capek. Tidak Allah timpa capek. Sebagaimana ucapan orang-orang Yahudi bahwa Allah menciptakan yaitu langit dan bumi dalam enam hari, hari ketujuh istirahat. Maka Allah katakan, wa ma massana min lughub. Wa ahadun min khalqi. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa melemahkan Allah Ta'ala membuat Allah lemah, menundukkan Allah, mengalahkan Allah. Semua dalam kuasa Allah Taala. Bal huwa fi ainakan, bahkan semua makhluk ini dalam genggaman Allah di ah, bagaimanapun mereka. Ini dalam kuasa Allah Taala. Alladhi salimat qudratuhu minal ghub wa ta'ab wal i'ya wal ajz amma yurid. Di mana kekuasaan Allah itu selamat dari capek itu ya capek, lelah, letih, lemah. Ini adalah semuanya makna-makna kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Walikamali kudrati pula dan di antara kesempurnaan kemakuasaan Allah adalah kullu syai'in tawa'a amrahu wa tahta tadbira wa tahta tadbirihi fama sya'akan wa malam yasa' lam yakun. Di antara kemahakuasaan Allah taala adalah segala sesuatu maka mereka tunduk terhadap perintah Allah taala di bawah pengaturan Allah taala apa yang Allah kendaki terjadi yang tidak Allah kendaki tidak terjadi. Sehingga betul-betul Allah Maha Kuasa. Kalau kita yang kita kendaki kadang ya kecapek, kadang enggak tercapai, banyak enggak tercapainya sehingga yang tidak kita kendaki malah kita dapatkan karena memang kita tidak memiliki kekuasaan secara ini mutlak penuh. Kemudian Wa min usulil iman al-azimah al iman bil qadar. Di antara pokok iman yang sangat agung sekalian adalah iman kepada takdir. Yang sebagian orang mengingkari iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu dianggapnya membuat manusia dia tidak kreatif, tidak tidak memiliki semangat sehingga mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu hanya semata-mata kehendak manusia, tidak ada campur tangan dengan kehendak Allah taala. Semuanya adalah semata-mata terjadi dengan kehendak Allah taala, dengan kehendak Dia sendiri. Tentu ini menyalahi kenyataan yang ada. Berapa banyak manusia berkendak dan tidak terwujud? Manusia pengennya kalau beristri yang cantik, yang kaya, yang ningrat, nengratan, Pengennya Masya Allah ideal. Ketemunya kembrot, ipel-ipel, hitam. Ya, berapa banyak yang manusia mereka tidak keturutan, ya ini karepnya. Pengennya kawin dengan perempuan, dia jelek, perempuannya cuantik. Dia jelek tapi pinter, perempuannya cantik tapi bodoh, ngepol. Pengennya nanti lahirnya anak yang pinter dan ganteng atau cantik, keluarnya malah jelek bodoh lagi. Terus kalian, ini adalah manusia punya kendak-kendak, banyak sekali yang mereka tidak terwujud kendaknya. Karena memang manusia, ya ini tidak memiliki kekuasaan mutlak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengikali takdir tentu akan gelisah, hidupnya akan gelisah. Orang mengimani takdir di antara yang membuahkan atau buahnya adalah ketenangan hidup, ketenteraman karena dia tahu semuanya adalah pikodarillah. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ini takdir, dengan ketentuan, dengan ukuran. Wa kana amrullahi qadran maqdura. Sesungguhnya perkara Allah adalah qadaran maqdura ini ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan ukuran-ukuran ketetapan yang telah Allah tentukan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini semuanya ayat bicara tentang masalah ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula <clears throat> datang dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ja'a musyriku Quraisy yukhasimuna Rasulullah sallam fil qadar. Datang orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy yang mendebat Nabi dalam urusan takdir. Mendebat Rasulullah sallam dalam urusan takdir. Maka turunlah ayat Innal mujrimina fi dhalalin wasur. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim seperti orang-orang Quraisy yang durhaka, penentang, mengingkari maka dia itu berada dalam kesatan dan kebinasaan yauma yushabuna finari ala hari ketika nanti mereka diseret dengan muka-muka mereka itu diseret ke jahanam dzuqu masasqar dan dikatakan pada mereka silahkan rasakan neraka sakar Neraka oh, sekalian, sekali orang dicelupkan ke neraka, maka menghilangkan semua rasa nikmat yang pernah dia dapatkan, walaupun sepanjang hidupnya dia selalu dalam kenikmatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ke sebuah riwayat, beliau mengatakan, "Yu'ta bi an'ami al-dunya min ahli nar yaumal qiyamah." Di hari kiamat kelak akan didatangkan ahli dunia, penduduk dunia yang paling nikmat, yang paling menikmati semua kenikmatan dunia. Tapi dia dalam min ahli nar. Faiz bagasab ghatan lalu dicelupkan sekali ke neraka dan kemudian ditanya hal tanah iman qat wahai hamba Apakah anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Wallahi la ya Rabb, sama sekali tidak ya Rabb. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ini takdir. Yaitu ini ayat bantahan para orang-orang musyrik bahwa mengingkari takdir adalah termasuk minal mujrimin, orang yang mujrim karena mereka mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Wa man la yu'min bil qadar la yu'minu billah. Orang yang tidak beriman pada takdir sama dengan tidak beriman kepada Allah taala. Karena orang yang mengingkari takdir itu sama dengan mengingkari kekuasaan Allah taala. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan al-qadaru qudratullah. Al-qadar takdir itu adalah kudratullah, kemampuan Allah Ta'ala. Sehingga orang mengingkari takdir artinya mengingkari kemampuan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Tentu ini adalah sama dengan dia mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana Allah tolak atau Allah ingkari kemampuannya, kekuasaannya? Fa ingkarul qadar. Ingkaru li Mengingkari takdir berarti dia mengingkari kekuasaan Allah taala wa sifatihi subhanahu aw syai' minha yatanafa ma'al iman bi Subhana. mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dia berarti mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan keimanan. Sehingga orang yang mereka mengingkari takdir Allah berarti mengingkari sifat Allah dan orang mereka mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala maka dia berarti menghancurkan atau bertentangan bertolak belakang dengan keimanan dia kepada Allah taala. Orang yang mengimani Allah tentunya adalah mengimani nama sifat Allah termasuk kekuasaan Allah taala. Bagaimana dia mengimani Allah dan tidak mengimani tentang kekuasaan Allah Ta'ala. It min usulil iman bihi al-imanu bil akdar bihi bi akdari. Ringkasnya bahwa bahwa di antara usul iman, pokok iman adalah mengimani takdir Allah Ta'ala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-qadru nizamu tauhid maka itu adalah itu aturan tauhid. Termasuk di antara bentuk itu uh, pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Karena mutlak kekuasaan adalah menyatu pada Allah taala. Faman wahhadallaha azza wa amana bil qadar Fawa fayyal urfatul wusqa ala tilang fisamalaha. Barang siapa yang dia mentauhidkan Allah dan mengimani takdir Allah, dia berarti telah memegangi eh, al-uratul wusqa, tali yang sangat kokoh yang tidak akan putus. Wa man wahadallaha wa kadzdzaba bil qadar naqadha tauhid. Barang siapa mentauhidkan Allah tapi mendustakan takdir, maka dia telah membatalkan tauhid merusak memutuskan tauhid, mengudari tauhid. Sehingga orang mengimani takdir itu seperti dia mengikat tauhid, menguatkan tauhid, bundeli tauhid, dia bertauhid, mendustakan takdir, dia mengudari, mengayani memutuskan yaitu tauhid. Waqala Auf berkata Auf, Samitu Al Hasan Yakul, Aku mendengar Al Hasan mengatakan begini. Man kadzdzaba bil qadar Barang siapa dia mendustakan takdir faqad kadzdzaba bil Islam maka dia telah mendustakan Islam. Orang mendustakan takdir sama dengan mendustakan Islam. Inna Allah tabaraka wa ta'ala qaddara aqdaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan berbagai macam takdir-takdir. Wa khalaqal khalqa biqadar. Allah menciptakan makhluk dengan takdir, dengan ukuran-ukuran, dengan kadar-kadar. Wa qasamal ajal biqadar. Allah telah membagi jatah umur dengan takdir Allah Ta'ala. Wa qasamal arzak biqadar. Demikian pula membagi rezeki juga dengan takdir Allah Ta'ala. Wa qasamal bala biqadar. Membagi musibah-musibah juga dengan takdir Allah Ta'ala. Wa qasamal afiyah biqadar. Demikian pula membagi alafia, kesejahteraan juga dengan takdir Allah taala. Wal iman bil qadar min ajalli awsaf ahli ilmi. Iman kepada takdir termasuk di antara sifat yang teragung dari sifat ahlul ilmi sebagaimana ketika Ibn Abbas mentafsirkan ayat Inna ma yakhshallaha min ibadil ulama sesungguhnya yang takut pada Allah dari kalangan hamba para ulama kata Ibn Abbas alladzina yaqulun innallaha ala kulli syai'in qadir. Yaitu hamba yang mengatakan sesungguhnya Allah itu zat yang maha mampu atas segala-galanya. Komentar Ibnu Qayyim terhadap perkataan Ibnu Abbas ini kalau kita baca mungkin biasa. Tafsir Ibnu Abbas ulama itu yang dia betul-betul berkeyakinan Allah maha mampu di atas segala-galanya. Tapi mari kita simak. Apa kata Ibnu Qayyim ketika mengomentari perkataan Ibnu Abbas ketika menjelaskan innama yakhshallah min ibadil ulama dengan perkataan beliau innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa hadha min fikhi Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa ilmihi bitawil wa ma'rifatihi bihaqa'iqil asma'i was sifat ini termasuk di antara pemahaman Ibnu Abbas dan ilmunya Ibnu Abbas terhadap takwil tafsir Al-Qur'anul Karim dan pengetahuannya Ibnu Abbas tentang hakikat nama-nama dan sifat Allah taala. Fa inna aktsara ahli kalam la yufuna hadhil jumlah haqqaha. Karena sungguhnya kebanyakan ahlul kalam mereka itu tidak memiliki ini hal-hal penafsiran seperti itu. Dia tidak mewujudkan keyakinan tentang kemakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kan biha seandainya mereka itu menetapkan tentang sifat Allah taala famungkirul qadar wa khalqa afal ibad la yukiruna bi ala wajihiha maka para pengingkar takdir dan pengingkar tentang perbuatan para hamba yaitu penciptaan penciptaan tentang perbuatan-perbuatan para hamba mereka ini yang mengingkari takdir tadi mereka tidak akan meyakini sifat-sifat Allah sebagaimana mestinya Wa munkiru af'ali Rabb Ta'ala al-qa'ima bihi la yukiruna biha ala Orang yang mengingkari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, maka dia pun tidak akan menetapkan perbuatan Allah sebagaimana layaknya yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Bal yusarrihuna annahu la yaqdiru ala fi'li ma yaqumu bi. Bahkan mereka itu dengan terang-terangan mengatakan Allah tidak mampu untuk melakukan apa yang Allah lakukan. Allah dikatakan tidak mampu. Sehingga perbuatan-perbuatan manusia itu dianggap tidak ada kaitannya dengan kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu Sehingga dianggap Allah tidak mampu mengendalikan manusia. Maka ini adalah keyakinan Al-Kalam yang menunjukkan tentang bagaimana keyakinan yang batil mereka terhadap Allah taala. Wa man lam yuqirru bi anna Allah subhanahu kulla yawmin huwa fisan. Barang siapa yang dia tidak menetapkan, tidak meyakini Allah setiap hari itu sibuk dengan urusannya. Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. La yuqirru bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu mampu atas segala sesuatu. Wa man la yuqirru bi anna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi rahman. Barang siapa yang mereka tidak meyakini bahwa hati para hamba ini ada di antara jari jemari Allah taala, yuqallibu wa kaifa yasha, yang Allah akan mengendalikan sebagaimana Allah kehendaki. Allah membolak-balikkan yang Allah kehendaki. Wa subhana muqallibul qulub dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang membolak-balikkan manusia hakikah secara hakiki. Wa nau insya'a ayyuqima qalba aqama. Kalau Allah mengendaki menegakkan hati, maka akan tegaklah hati itu. Wa in sa'yasighahu asaghahu. Kalau Allah mengendaki menyimpangkan hati, menyimpanglah hati itu. La yuqirru bi anallaha syai'in qadir, maka ahlul kalam tadi dia tidak menetapkan keyakinan bahwa Allah mampu terhadap itu semuanya. Dia Allah nggak mampu mengendalikan hati manusia, tidak mampu mengukuhkan atau menyimpangkan hati manusia. Tentu ini pengingkaran-pengingkaran yang kelasimanya mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ada kemudian Allah tidak mampu dengan berbagai macam hal yang Allah itu urusan kemampuan Allah taala. Ila ghairi dzalika min syu'unihi wa alihi allati min allati man lam yuqir biha lam yuqir bi anna Bikuli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir. Dan yang lain-lainnya. Dari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia tidak menetapkan. Apa yang uh, barang dia tidak menetapkan. Maka dia telah tidak menetapkan bahwa Allah itu maha mampu atas segala-galanya. Faya laha kalimat min hibril umat, Maka inilah kalimat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas habrul ummah habrul ummah itu lautan ilmunya umat ini yang ber, yang berilmu sangat luas sehingga inna ma yakhshallahu ibadil ulama maka beliau mengatakan dengan takwil yaitu mereka yang mengatakan Allah Maha mampu atas segala-galanya yang beliau adalah terjemahan Al Quran yaitu penterjemah Al-Quranul Karim. Kemudian yang penting yang terakhir sekalian, apa sekarang buah dari asar dari mengimani dampak dari mengimani Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Famin samarihi di antara buah al-mubarakah buah yang sangat berkah dari mengimani Allah ma mampu atas segala-galanya ayuqawiya fil abdi al isti'anah billah menguatnya dalam diri hamba rasa butuhnya kepada Allah meminta pertolongan kepada Allah dan husna tawakul alaih dan menguatnya rasa tawakalnya kepada Allah Ta'ala wa tamamal iltija dan sempurnanya dalam bersandar kepada Allah Ta'ala orang kalau dia meyakini Allah mampu segala-galanya merantasi segala-galanya tidak ada kelemahan sedikit pun pada diri Allah Ta'ala tidak ada yang terhalang bagi Allah Ta'ala maka ini akan melahirkan rasa isti'anah yang kuat dia akan meminta tolong kepada Allah dengan harapan yang penuh. Akan bersandar total. Kalau kita meyakini Allah nggak bisa apa-apa, bagaimana kita akan beristianah? Bagaimana kita akan bersandar bertawakal kepada Allah Taala? Wong Allah nggak bisa apa-apa, nggak -apa, mampu apa-apa. Bagaimana kita akan mengandalkan kepada orang yang ibaratnya pelongo-pelongo, nggak tahu apa-apa, Gak tahu cengpilak, gak bisa apa-apa. Bagaimana kita akan mempercayakan pada dia? Gak mungkin. Maka akan tenangnya bersandarnya kita itu ketika kita punya keyakinan Allah itu maha sempurna, maha kuat, maha segala-galanya sehingga ketika kita bersandar itu mantap. Bersandar gak ada keraguan sama sekali. Kalau yang disandari itu rapuh, Ya tentu kita tidak akan bisa bersandar dengan penuh dengan ketenangan, dengan tawakal, nggak mungkin. Kemudian wamin asarihi di antara asar dari mengimani Allah Maha segala-galanya adalah takmilu sabri watatmihi tatmihi wa yaitu kesempurnaan dia dalam bersabar. Kenapa dia bersabar? Karena ini adalah takdir Allah Ta'ala dan Allah mampu merubah. Allah mampu merubah. Dia kuat bersandar dan dia bersabar. Karena ini yang menimpakan Allah Ta'ala dan dia bersabar atas apa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala. Karena ini terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin ketika tertimpa musibah ucapannya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milik Allah dan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qaddarallahu masya'afal. Semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dia pun bisa lega, bersabar, tenang, hatinya longgar, bahkan lalu berharap kepada pahala dari Allah taala sehingga dia bisa tenang, longgar hatinya. Bahkan dia mensyukuri di balik musibah itu tentang pahala yang akan dia dapatkan. Ini akan melahirkan kesabaran yang handal, yang kuat, yang kokoh, ketika dia betul-betul yakin terhadap kemakwasaan Allah Ta'ala. Dia akan bersabar pula untuk menempuh, sesuatu, menempuh jalannya. Dia sakit. Dia akan bersabar berobat. Dia yakin. Orang bilang sudah tidak mampu untuk menyembuhkan, gak akan sembuh. Tapi dia yakin. Kalau Allah kuasa menyembuhkan, maka akan sembuh. Gak ada yang bisa menghalangi. Maka harapannya akan kuat. Dia akan punya kesabaran yang hebat tapi kalau nggak punya harapan kepada Allah Ta'ala, sama sekali dokter bilang, bapak tinggal tiga hari, langsung mati. Karena dia nggak punya harapan lagi. Lemah harapannya. Beda dengan orang punya harapan kepada Allah yang kuat. Walaupun dokter bilang, sudah nggak ada harapan hidup. nggak ada harapan sembuh. Tapi dia yakin Allah maha kuasa atas segala-galanya. Kalau Allah mengendaki, maka tidak bisa menghalanginya maka ini akan menguatkan kesabaran, menguatkan bersandar, dan dia akan ridho dengan apa yang datang dari Allah Ta'ala. Kemudian, wamin asarhi salamatul insan min amradil qulub. Di antara kuatnya, di antara asar dampak daripada kemahkuasaan Allah Ta'ala, manusia akan selamat dari amradul qulub. Selamat dari penyakit-penyakit hati, hekat, hasad, Kok kamu hasad kepada teman kamu yang mendapatkan banyak rezeki? Memangnya yang bagi rezeki siapa? Orang yang hasad kepada temannya itu artinya dia protes kepada Allah Ta'ala. Dia itu bersudon kepada Allah Ta'ala. Yang bagi-bagi itu Allah Ta'ala. Dan Allah bagi dengan ilmunya, dengan kuasanya. Kalau Anda memang ingin Minta kepada Allah, jangan hasad kepada orang Allah beri. Sehingga akhirnya membuat dadanya sesak. Orang yang hasad itu jahat kepada dirinya, jahat kepada orang lain, jahat kepada Allah, jahat kepada masyarakat. Jahat kepada dirinya bagaimana? Gak ada orang yang hasad itu hidupnya tenang, tentram, longgar, gak ada. Adanya itu hanya berdedek. Berdedek. Tahu berdedek gak? Melihat nikmat orang itu berdedak, oh, setiap hari itu mengkap-mengkap terus. Jantungnya itu tambah kencang saja. Kemudian membuat makar. Lalu cari makar. Merancang makar bagaimana cara nikmat itu hilang dari orang lain. Kemudian menimbulkan penyakit di masyarakat, membuat intrik-intrik, membuat ya ini akong ah, kalikong dengan orang merancang keburukan dan dia buruk kepada Allah Taala, ini suudon kepada Allah Taala, memprotes Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara asarnya juga adalah taqwiyatu azimatil abdi wa iradati fil hirsi alal khair wa talabihi. Itu menguatkan tekad hamba untuk dia turut semangat di atas kebaikan karena Allah Maha mampu mewujudkan apa yang dia inginkan, dia kendaki maka dia akan kuat tekadnya, dia akan semangat mewujudkannya. Ini adalah termasuk yang terasar kemakuasaan, keyakinan dia tentang kemakuasaan Allah Ta'ala. Di antara asarnya pula adalah, Husnu roja illahi wa su'ali, dia akan betul sangat baik dalam bersandar kepada Allah, sangat kuat bersandar kepada Allah, dan senantiasa minta kepada Allah, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seorang mukmin senantiasa dia tidak lepas menggantungkan dirinya kepada Allah yang mampu untuk mewujudkan segala-galanya. Sehingga dia pun termasuk diantaranya bagaimana selalu berdoa kepada Allah, mengukuhkan hatinya agar teguh, agar kokoh, agar tetap di atas al-haq, karena dia yakin Allah yang bisa mewujudkan segala harapan dia. Ini sekalian diantara uh, pembahasan tentang Allah Al-Qadir sehingga keyakinan kita tentang Allah yang mampu dengan segala sesuatunya dengan kesempurnaan Allah dengan ilmunya Allah dan itu akan melahirkan keyakinan-keyakinan yang positif pada kita kuatnya harapan minta tolong bersihnya kita dari penyakit-penyakit hati dan seterusnya Semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi kandungan penghambaan dari nama Allah Al-Qadir sampai kemudian kita diberikan istiqamah dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul, husnul khatimah, husnul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.